بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك البطوع والمنوم والرزوق صلاح الجسد والروح متوبة النسوء واهدي قلوبنا حق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصارنا وصاحه وداننا وثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وحكى الشيخ شرف الدين يونس Betul ya Yunus ya? Fi mukhtasaril ahya dan menghigayatkan Syekh Syarafuddin Yunus di dalam kitab di dalam ringkasan Ihya anna man akhlasa lillahi bil amal wa illam yanwi dhaharat آثار بركته عليه وعلى أكبه إلى القيامة كما قيل لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض جاءته وحوش البلاد تسلم عليه وتزوره فكان يدعو لكل جنس بما يليق به bahwasanya orang yang ikhlas karena Allah di dalam beramal annaman akhlasa lillahi bil amal orang kalau dia ikhlas di dalam beramal ya salat ikhlas zikir sedekah, haji dan ibadah-ibadah lain ikhlas ya, karena Allah nggak mau kelihatan nggak ada keinginan ingin dipuji nggak ada keinginan supaya masyhur ya semata-mata Allah saja yang dituju itu ikhlas wa illam yanwi sekalipun tidak niat ya Allah saya niat amal ini ikhlas sekalipun nggak begitu Zaharat azaru barakatihi akan nampak bekas-bekas berkahnya ya. alaih buat itu orang wa dan buat keturunannya ila yaumil kiamah sampai hari kiamat ya. jadi orang kalau ikhlas nanti dia merasakan asar asar ikhlasnya eh keberkahannya itu mampir lagi Haji Ahmad iya. nanti dia asar berkahnya itu kelihatan akan nampak sampai hari kiamat iya. rasain berkahnya itu iya. apa sih berkah ada di dalam kebaikan nambah yang disebut berkah itu ziyadatun bil khair. Nambah di dalam kebaikan. Apa aja hartanya makin nambah. ibadahnya makin nambah. Itu berkah Ya. Nah, ini kalau ikhlas. Anaknya begitu juga. Keturunan-keturunannya begitu. Dapat juga berkah. Bukan orang aja, orang itu saja yang ikhlas dapat, tapi anaknya terus keturunannya sampai kiamat Ya. Pantes kalau di atas kita kakek kita, masjid kita, jangan. Ya kalau ada yang beramalnya ikhlas, itu keturunannya berkah. Keturunan nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa keturunannya. Amalnya biasa-biasa aja, berkah. Berkat siapa? bapaknya, kakeknya, buyutnya atau siapa yang pernah ikhlas dulu di dalam amalnya. Makanya keturunan kagak bisa diabaikan. Ya. Turunan tuh gak bisa diabaikan. Kalau dia keturunan orang saleh, ya turunan orang saleh ada darah orang saleh, itu terus bagaimana Rasulullah? Ya. Bagaimana Nabi? Rajanya ikhlas. Anaknya, cucunya, turunannya dapat berkah dari Nabi. Paham? Yang disebut Habib. Dia dia modalnya kadang-kadang ngaji sebentar. Dulu duluan dia betulnya. Yang dia pergi ke Hadramaut ngaji deh. Bentar, tiga tahun pulang udah. Ngomong Arab udah ceramah, baca kitab. ya kita yang dulu buat 20 tahun, bulat, ame kitab, nggak jadi alim-alim. Itu berkah, berkah dari bukan eh dari atas. Jadi beruntung kalau kita jadi orang soleh nanti anak kita ngerasain berkah yang kita tanamkan. Ya. Itu anak siapa? Anak-anak pulang. Oh. Ya, kadang-kadang kan ulama juga nanti Ya, anak siapa? Subhanallah, ya, mah turunan baik orang baik. Gak lihat ini yang dilihat ke atas kita dilihat. Itu. Ini yang disebut siapa orang yang ikhlas di dalam beramal nanti nampak nyata kelihatan asal asal apa namanya bekas berkahnya itu buat itu orang sendiri dan keturunannya sampai hari kiamat keturunannya dikasih keberkahan walaupun nggak semuanya ya walaupun nggak semuanya dapat tapi ada di antara keturunan itu yang mendapat berkah dari kakek-kakek kiai meninggal orang baik anaknya nggak ada yang gantiin tapi cucunya jatuh ya, aja, ntar cucunya itu pasti pasti nempel itu asarnya dia itu pasti turun pasti turun baik dari anak perempuannya maupun dari anak laki ya saya suka bicara sama keturunan-keturunan kiai yang kebetulan anaknya nggak jahit nggak ada yang jadi Anda nah, bilang inti eh, bapak itu udah berkah udah tanemin tuh banyak amalnya antum tinggal sedikit aja ya. oles aja dikit rajin nyampur ke ulama duduk di majelis taklim bentaran yang orang lain dapat susah itu udah dibuka <laughs> ame kakeknya ame bapaknya itu udah dibuka sebetulnya udah dibuka dia mau aja deh sehingga Allah tinggal ya, karena berkah bapaknya sih bener nih orang maju Gak, nggak ada hitungan lima tahun dua tahun udah bisa nah drama, bisa ngajar dulu nggak dagang mulu dagang kerja gitu nggak ada pikirin agama hitam di di agama sebentar ya apalagi para saja eh para sayyid itu, para habaib duriyah rasul itu cepat banget kama gila sebagaimana dikatakan lama uhbito adam alaihissalam ilal al ketika nabi adam diturunkan ke bumi ja'athu uhusul bala datuk hewan-hewan hutan segala macam hewan-hewan hutan datang nyambang silaturahim kepada Nabi Adam. Wow, singa, macan, pokoknya binatang hutan semuanya datang. Hatta menjangan ya, menjangan datang. Tusallimu alaih wa tazuruhu. Mengucapkan salam dan ziarah kepada Nabi Adam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ya Sofi Allah, kami datang maziarah Ya berkunjung. Nabi Adam turun ke bumi, girang binatang pada datang. Ada hikmahnya juga. Kalau dengan turun ke bumi nggak ada kita nih. Padana da'u li kulli jinsin bima yaliqu bin Nabi Adam doain setiap satu jenis hewan itu, setiap jenis daripada hewan-hewan itu menurut apa yang pantas ini didoain ini ini doain ini itu nggak tahu dia tuh paham nggak yang pantas buat singe apa ya didoainnya pantas pantas ya semuanya Hah? iya itu kalau galak tapi yang ketua orang baik jangan makan dia. singe biar kalau kayak orang baik kagak galak nggak makan Fada'a ta'ibatun minad Datang sekelompok menjangan. Ya, orang bilang rusak, kemanjangan. Kijab. Datang sekelompok kijab. Padahal lahunna ilu'ain sama Nabi Adam wa mazaha ala hunna. diusap punggungnya kijam ini didoain diusap ala duhuri hunna. amin Nabi Adam habis itu diusap wa fihinna miski maka keluar nampak daripada kijang itu aroma minyak misik habis usap oh, keluar bau minyak misik makanya minyak misik itu dari kulit ya, kijang yang asli kulit kijang itu bau tapi nggak semua kijang ada kijang yang baunya apok jadi kijang-kijang tertentu. Kijang-kijang tertentu yang ngeluarin bau misik. Yang njit-njitnya diusap nih. Yang njitnya pernah diusap. Gara-gara silaturahim Nabi Adam. Dia diusap. Keluar minyak misik. Itu turunan terus tuh. Tapi nggak semuanya. nggak semuanya kijang. Okay. Ya. Ayam kan gitu juga, nggak semuanya ayam yang pinter kuruyuknya cakep. Ada yang kayak kuntilanak kuruyuknya. Ayat ada yang sampai sujud keruyuknya yang gelung. Kita pikir keselok, nanti emang begitu. Ya. Burung murai apa semuanya cakep murai kan gak ada. Hah? Ya kita beli. Orang jual murai enak-enak udah pinter dia milihnya deh oh ini, ini burung calon bagus nih tahu dari kakinya dari palanya tukang burung kalau yang tukang burung udah ahli dia lihatnya udah ahli dia pilih nggak ya ahli deh ikut kontes menang mahal harga ratusan juta kita beli kagak dapat dapat yang begitu cakep ya emang bukan tukang burung bukan bidangnya tapi bisa gak tuh? Dipelajari bisa. Itu urusan kelihatan. Pelajarin gelutin. Ini bukan bidang anda nih. Emang sekarang belum bidang inti, belum bidang kita. Tapi pelajarin. Pelajarin bisa jadi bidang. Gak ada sesuatu yang susah. Apalagi emang rezeki udah Allah atur semuanya. Dari sini ada, dari sini ada. Tinggal kita mau buka gak tuh? Ya. Kalau gara-gara bukan bidang, atau bukan ukurannya nggak sampai itu rezeki cicek agak datang datang rezeki itu cicek layu aja cembok doyan nyamuk eh. nyamuk serangga yang bisa terbang hmm, itu menyentuh tapi kenapa dia bisa dapetin emang dia berusaha nggak ya, diem aja nyamuk marah ini cek eh, paham itu kita begitu juga biar kata ini Allah udah ikhtiar yang yang penting ikhtiar kemauan ada ikhtiar ada kemauan dapat sebagaimana cicak dia punya ikhtiar kemauannya kuat serangga yang terbang jadi makanan dia kenapa enggak yang nempel-nempel di tembok aja biar gampang aja makanya eh? yang ngerayap aja gitu enggak yang di depan ya. tuh ini dia bilang kalau orang berpikir semuanya jadi ilmu. Dia berpikir, makanya Allah suruh pikir, pikir, pikirin. Semuanya ciptaan Allah pikirin. Dia punya ikhtiar. Jadikan sebagai hal yang positif buat kita. Jadi ngebangun. Kucing doyan ikan. Ikan di air. Kucing takut mah air. Lihat air kan. Tapi punya ikan aneh ya. karena ikhtiar nih Ustaz, ikan yang ada di darat yang dimakan coba kucing-kucing yang di hutan ya ikan yang ada di darat ya, dari kali diambil tahu gimana ya? dia punya ikhtiar banyak dalam hari miskin sehingga setelah diusap minimal jangan keluar aroma bau minyak misi Karena dia silaturahim, ziarah ke Nabi Adam alaihissalam. Falamma ra'a bawajiha zalik maka tatkala melihat kijang-kijang yang lain bawa kiha sisa-sisanya yang lain ya dong jenis jenisnya apa namanya Eh, kijang tapi jenisnya beda gitu ya. Satu rumpun. Ya, kijang yang lain dah gitu deh. Ya, rusa atau apa gitu. Lu kok punggung lu bau minyak misik gitu. Nyium deh. Aneh, habis silaturahim, kurumen Nabi ada diusap, mau ini, keluar aroma, ah, ini juga mau kan? Nah, jadi yang lain Niri pengen, aduh datang ke Nabi Adam jambangin supaya dapat bau seperti saudaranya itu jenis yang itu. Datang Nabi Adam, Nabi Adam doain usah. Tetap aja baunya apok juga. Kagak bau ngisik. Pulang ketemu temennya yang kijang yang aromanya wangi itu ngisik Kok ente bisa wangi itu usah? Kok nggak wangi-wangi gitu Ya. Jawab yang sipulan nih, yang kijang diusap awalnya itu. Kalau kami datang memang ikhlas, nggak ada apa-apa tadi asalnya. Ya, selamat daripada apa namanya campuran-campuran yang lain melainkan masuk mata-mata mau silaturahim mau ziarah nggak ada niat apa-apa niatnya cuma silaturahim kalau inti kan silaturahmi ada tujuannya. Minta diusap biar keluar. Gak ikhlas berarti. Tuh, lihat. Jadi ketika gak ikhlas, gak dapat. Eh? Ini ziarah guru cuman mengundang doang baru ziarah. Gurunya disuruh ceramah. Kan maknanya nyuruh juga itu. Undang kalau gak ada yang undang nggak datang datang ziarah ke guru. Hah? <laughs> ini nyindir yang ngomong bukan ente yang ngomong ke ziarah ke rumah habis ini habis ini ada perlunya doang buat ini emang disuruh sih, iya, memang disuruh setiap ada apa-apa minta doa tapi ziarahnya gitu tuh kalau nggak ada urusan kayaknya nggak ziarah gitu kalau nggak ada urusan penting nggak datang tapi orang yang ikhlas mau semata-mata mau ziarah, nggak ada urusan apa-apa datang. Assalamualaikum be, cium tangan, duduk, apa ya? Mau ziarah ke Habib, kangen. Ah, lama-lama kan dia kontak batinnya kuat, ainul basirahnya main, paham nggak? Mata hatinya orang begitu kan mata hatinya udah hidup. Maka orang yang mata hatinya udah hidup, nggak laku tuh casing-casing luar yang cakep. Paham itu? Kita kan penampilan kita doang, casing luarnya cakep, hati kita nggak tahu ya. Kita juga gampang ketipu. Ame penampilan orang, dan dananya kayak baju koko, biji haji, pegang tasbih, selepangin sorban, bewok ada lagi. Hah? Wah, ngomongnya halus, cakep, putih, zahir doang kita kan tuh bisa nilai ini oh ini orang-orang saleh, orang baik. Tapi hakikatnya Allah alam kan kita nggak tahu. Usnuzan secara zahir. Sehingga kadang-kadang kita gampang ditipu. Habis gitu-gitu gitu diporotin, bayar lagi porotin. Terakhir baru oh mau ditipu tuh. Orang tampangnya doang kayak kiai, kayak ustaz, kayak habib, wah tipu gitu. Akhirnya kan ujung-ujungnya. Emang kita nggak punya ainul basiro, nggak tajam. Tapi terhadap orang yang ainul basirahnya tinggi, nggak bisa mereka menipu. Ya Allah, dia udah tahu omongan kita yang tang tang tang. Ya omongan lu beda hati lu. Dia melihat. hati. Paham? Jadi nggak laku tuh. Ya kebagusan bicara dengan kias-kias dengan keindahan kata, manis-manis kata di depan orang-orang yang ainul basirah tinggi. Gak bisa. Ya. Yang dulu saya bilang datang bawa hadiah ditolak. susilain lain ngasih hadiah diterima. Karena dia udah mainnya hati. Semua kita punya. Punya hati. Punya pandangan hati. Punya. Cuman yang tajam atau yang enggak kan tergantung polesan. Semakin dia ibadah, semakin dia tergerup kepada Allah, dia ditambah dengan zikir-zikir dia, itu makin hidup hatinya. Jadi akhirnya pada level tertentu, dia tidak bicara lagi, eh dia tidak melihat lagi dengan mata, tetapi melihatnya dengan mata hati. Yang begitu udah gak bakal keliru. Karena yang tuntun Allah. Mulut bisa bohong, hati nggak bisa. Ya. Yeah. Mulut, lidah, Peter bohong, hati nggak bisa. Kita jago ngomong, jago, bohong, jago. Apa yang kita ucapin orang lain bakalan percaya, bang tipu. Tapi hatinya jangan berharap hatinya bilang iya ketika dia ngomong. Hati pasti nolak. Lo bohong lo, lo bohong, lo bohong. Siapa itu? Hatinya dia seret. Lo bohong, lo bohong. Hati nggak bohong. Karena hati memang diciptakan oleh Allah sebagai tempatnya kebaikan. Iman itu ada di hati. Ya. Orang ketika dia beriman, hatinya yang taubik, hidayah. Ya. Sedangkan yang tidak beriman itu di luar hati. Di luar hati. Enggak di dalam hati, di luar hati. Kenapa? Lantaran kebodohan, kedua lantaran hasad. Contohnya orang-orang kafir karena bodoh. Sehingga tuh keimanan yang dibawa min Nabi ditanamin nggak masuk ke hatinya, di luar hati aja. Makanya ketika ditanya siapa Tuhan menciptakan langit bumi, mereka jawab Allah. Tapi kenapa nggak mau beriman? Itu dia gengsi. Udah ngikutin agama nenek moyang. Jadi bodoh, gengsi. Ada yang karena marah sama nggak mau mas setuju Nabi Muhammad jadi Nabi Rasul akhir zaman. Yang lain diterima, Nabi Isa diterima, Nabi Musa diterima, tapi kira Nabi Muhammad nggak diterima. Kenapa? Hasad, marah, nggak demen, nak yatim, pengembala, miskin, aku jadi Nabi. Ini ditutup dengan hasad ini, Hatinya ditutup dengan hasad. Ini yang bahaya, ya. Makanya kita selalu apa namanya asah hati kita jadi menerima kebaikan. ومسى على ظهورهن فظهر فيهن النوافي نوافج المسك مسكي فلما رأى بواجيها ذلك قالوا من أين هذا لكنا dari mana kalian dapatkan ini bau misuk Fakulna lalu mereka menjawab Zurna Sofia Allah eh Sofia ada kami ziarah kepada Sofi ya Adamah Sofia Allah itu ada pada alana Nabi Adam doakan kami, wa mazza'ala duhurina. Dia usap punggung kami. Pamabal bagi ilai. Lalu yang sisa tadi, ngunjungin kepada Nabi Adam. Pada hunna Nabi Adam doain, wa mazza'ala duhurihinna. Dia usap punggungnya. Pada yazhar lahunna. Tapi enggak ada bekas. Enggak keluar kayak saudara-saudaranya. Min dalika syai'un. Dari sebab usapan itu, sesuatu apapun enggak keluar wangi apa? jangan bau minyak misik. Bau nyong-nyong aja kagak. Wagalu lalu mereka menjawab, "Qad fa'alna kama fa'atum, falam nara syai'an mimma hasala lakum." Kami telah lakukan apa yang kalian lakukan, tapi gak hasil buat kami kok. Gak bau, gak eh wangi. Wagalu yang minjangan yang wanginya minyak misik menjawab, antum kana amalukum litanalu kama nala ikhwanukum kalian berbuat itu amalan kalian karena ingin mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh saudara-saudara kamu kamu berbuat karena pengen seperti apa yang didapatkan oleh saudara kamu yang yang aneh dapat eh, itu pengen dapat jadi tujuannya itu karena tujuan itu zero Ingat manjur Wa ulaika kana amaluhunna min ghairi syaubin. Dan mereka itulah adalah amal mereka itu min ghairi syaubin. Enggak ada campuran yang lain. Enggak tercampur, enggak terkontaminasi dengan tujuan-tujuan yang lain melainkan memang semata-mata ziarah kepada Nabi Allah ada wadhahara dzalik fi maka akan nampaklah hal itu pada keturunan-keturunan mereka. Tuh. Ya. Jadi kalau kita dari sekarang kita ikhlas di dalam beramal, apa saja taat kita ikhlas, nanti berkahnya ini nampak. Buat diri kita, terus turun sampai hari kiamat buat anak-anak kita. Sebagaimana anak kita nanti, eh kita mendapatkan keberkahan di dalam hidup, anak kita ngerasain juga. Kalau ibadah kita makin hari makin tambah, harta kita makin hari makin berkah, nanti keturunan kita dapat juga tuh. Ibadahnya karena asarnya itu akan turun ke anak-anak. Ya. Ila yaumil Allahumma rzuqna al-ikhlasa. Ya Allah, berikanlah kami keikhlasan. Waj'alna minal mukhlisin dan jadikan kami termasuk orang-orang yang ikhlas.